akhlak yang tidak damai. Masalahnya penyimpangan ekonomi sehingga tidak ditahdir oleh teroris. Ya, ini sedang anaknya. Ya. Iya. Yani Jokowi mengatakan tiga kalimat tentang dia bahwa dia adalah lahab ya lahabun يمشي على طريقة الحلب في مصر متلون tiga hal yang saya sebutkan lahab lahab itu artinya apa banyak bermain mutalawin itu warna-warni kadang begini kadang begitu yang ala tariqatil halabi fil mahr berjalan dengan caranya Ali al-Halabi dalam bermakan ini tiga gerak catatan dari Nawawi terhadap dia. Ya. Uh, di sini kalau terkait dengan bab akidah Nawawi yang dulu, ya, yang dulu. Sehingga ya, Allah malah kita sendiri tidak uh, eh, pernah mendengar kajian akidahnya, ya. Tapi ya, kita secara tidak, Insya Allah ya secara umum tidak harus sunnah tapi yang lebih memperingatkan tiga hal ini pada dia memperingatkan tiga hal ini pada dia yang pertama dari apa? Lahal banyak bermain yang ini disebutkan sebagian mereka yang benar ketika itu yuksir at di fi banyak bermain dalam dakwah mempermainkan ya dan ucapan ini dihadirkan dihadiri oleh beberapa masyarakat di itu ya. uh, Muhammad Warek dan bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Saleh di rumah keluarga. Ada pun kalau belum tadi, kita lebih ya, ini seperti yang tadi saya terangkan saya lupa maknanya apa? Berwarna warni. Artinya tergantung penampilannya begini, tergantung penampilannya begitu. Dan kalau dalam agama itu sangat terserah. Ya, Banyak ulama mengatakan e, dan telah sikap dalam ini orang-orang yang berbahaya dalam jauh itu diterangkan oleh orang lain dalam makar seperti hal ini, yakni eh, dari sikap sikap dia menggunakan sampah, eh, sedikit sebutkan. Artinya sebelum kita menyebutkan, saya sebutkan beberapa contoh. kalau tidaknya terlebih dahulu kita husnudzan kepada yang Nabi Abdullah dalam arti bahwa beliau itu menghukum seperti ini tidak apa tidak uh, sembarangan tidak menghukumi kalau bahasa kita ngomong kosong tidak beliau seorang yang sangat berilmu dalam agama dan sangat berilmu dalam sebab-sebab yang karenanya orang itu berhak dicatat dan orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan orang yang sangat waras sangat hati hati beliau berlaku bahkan telah diakui oleh para ulama beliau sebagai imam ajar dalam Nizami Jadi kata Syekh Sajjan Rahimahullah Imam dalam bab ya menyatakan hal seperti itu karena pengalaman. Bahkan kalau tidak salah ingat Syekh Mukbil Allah sendiri mengatakan bahwa ini Masih ini ayat Ya seperti yang di uh, eh, ya, kekuatan Allah Azza wa dalam bab mengetahui orang-orang di -orang kemarin kemana di saya kurang tahu apa kurang apa punya persis lah kalau saya mobil yang jelas dia membedakan berbeda itu bahwa kalau ada orang yang dikatakan Al-Jarabi bulan begini dia nantinya akan berubah. dan itu terbukti betul-betul karena apa? Karena dari geologi tidak sembarangan. Ya. Kemudian Eh, tentunya berita-berita yang sampai kepada Syafi'iyah tidak ada itu berita-berita yang oleh beliau dia ini sebenarnya dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga beliau menghukumi dan bahkan Allah beliau sendiri sudah mengetahui sedikit banyak terangkum karena pernah ketemu ya kan dan terutama pada pertemuan dengan sesuatu di Makkah pada bulan Ramadan yang belum kemarin itu kan dialog berdialog dan bagaimana caranya dalam dialog bagaimana omongannya Jadi nampaknya sudah dapat membaca jadi jadi ini Rasulullah apa yang menjadi sunnah kalau kita mengatakan seperti anda katakan. ya. mungkin sedikit saya berikan contoh pada kawan di antaranya misalnya contoh ketika itu dimakan kita berkumpul para dai kita tidak dan sudah mendapatkan dari teori beberapa penyelesaian permasalahan di Indonesia. Karena kita cara itu bahwa untuk menghakam, ya, untuk berhukum kepada beliau, tentunya, ya, dari orang yang alim dan mengetahui orang quran Sunnah apa maksudnya dengan orang quran Kita berprinsip pada ini kita dalam hal ini. tapi masalah radio Ya. Tahu benarnya terus mengatakan jangan pun sudah tahu ya yang menghormati manhajnya tidaknya tidak usah mengenal lagi itu yang tidak peduli siapa mengenal terus dia mengatakan dan saya mengatakan kepada kita Tuhan untuk tidak mendengar ya itu setelah apa setelah apa setelah kita dialog ya dialog ya kita lagi akan hal dia ini dan orang manusia. Selesai membuat contoh. Nah, dari kalau kedua, sehari atau dua hari setelah itu, kafilah pembunuhnya demikian. Datang kerja Muhammad al Iman Ya, datang kerja Muhammad al Iman Terus, apa yang mereka lakukan? bertanya lagi kepada Syekh Muhammad Imam tentang apa hukum mendengar radio. Dan pertanyaan itu di bumbui dengan apa? Menyebutkan positif-positifnya radio Tuhan Subhanallah Syekh Muhammad Imam mengatakan apa? Ini masalah di sini ya. Ini masalah uh, perlu dibicarakan antara kegiatan siapa yang berdiri. Ya. Dan antum kalau pergi ke Istanbul Saudi ke antum hampir bicara mengenai hampir bicara mengenai Iya. Kenapa? Baru nah, baru saja, kan? baru saja kan dua hari yang lalu. Ya, kami mereka juga. Mestinya kan seorang wujud apa nih? kami tidak Robi. Terus cara ngomong apa? Ngomong begini-begini. Kira-kira saya ngomong apa kalau Kalau mereka jujur seperti itu. Ya. Nah ini sampai ini cara main-main dalam dakwah. Ya. Kita ke sana secara itu bukan sudah merangka fatwa. Ya, apa hukumnya ini? Tapi ini dalam posisi Allah Apa kita sedang berselisih dan kita minta siapa yang mengakui. Bukan sekedar mendapat tuh? Loh, sudah diberi hukum, mencari, mencari hukum yang lain. Syekh yang lain. Ya. Sampai seperti ini. Ini mau dibilang selalu main-main ya. Main-main mau dibilang makan, ya makar. Ya. Karena apa? Setelah itu berdasarkan para satu yang bersama mereka mereka sepakat bahwa tidak ada orang lain dari teroris. Eh, jadi saya baru tahu beberapa hari yang lalu dari satu ustaz yang sama-sama bagi. Kami waktu itu pada siang bersepakat untuk tidak ada orang lain dari teroris. Padahal di majelis syarat itu inti-inti permasalahan di Jawa di Indonesia yang diselesaikan oleh teroris. Seorang sepakat tidak ada orang lain dari teroris. Eh, ini makar terbuka nih ya ini salah dalam dakwah atau bukan ya salah dalam dakwah ya dan maka apa betul subhanallah terbukti omongan ini berlangsung hampir satu tahun lebih Aku nggak pernah dengar dari mereka ya kan, mulai dari Jawa di internet di mana nggak pernah ya kan? dengar dengar ya dari ustaz kita dengarnya. Kalau dari orang-orang itu nggak pernah dengar. Kecuali satu kata yang dianggap ini menguntungkan mereka. Apa itu? Ikhlas Jaga lisanmu, dikatakan kepada Ustaz Lukman Bantu. Ini yang dinukil sangat mulai sejak kita kalau ini jangan bukan dua tahun kita masih di Madinah ini sudah tampil di internet kita masih di Madinah dikagetkan ya dengan kabel di internet kalau selalu mengatakan tersebut membantu jabarism. Ini sepotong kata ini sok ini kepada umumnya masyarakat. Ya, jadi masa atau tidak? Ini salah dalam dakwah atau tidak? Padahal kita seorang itu kalau kita mau teliti lagi, kenapa siapa mengatakan begitu? Karena tujuan-tujuan mereka, ya, yang tidak adil yang ingin mengatakan bukan ini juga, bukan ini mentahdir dari saya, dari kami Dari Ustaz ini, Ustaz itu Ustaz yang memang kata bukan mentahdir dari kami ya, Yang memang kata Lukman mentahdir dari kami ya, ya. Padahal kalau Bila itu sebuah menjawab Bukan tidak bisa dan tidak mampu menjawab Tapi karena sudah pesan dari Syekh Khalid ketika itu kalau masalah yang sifatnya pribadi kamu jangan dijawab, jangan dibahas. Karena waktu penting, bahas yang penting saja. Yang penting itu masalah. Atau satu orang nggak menjawab. Tapi setelah keluar dari majelis, sebelum membawa kepada mereka. Maka tidak mungkin mengatakan begini. Sesungguhnya ada yang mentahdir. Ternyata Masuk di ini sudah mentahdir ke Bukhman, sudah ini sebelumnya. Di beberapa kota di Kudus, Kendari, panitia daurahnya Sulaiman ditahdir dan tidak. Kenapa? Di antara rasanya karena dia akan mengajarkan manhaj di pondok. Ya. Atau sehingga saya mengatakan juga manhajnya ada di suatu dari Kata-kata yang semangat itu. Tapi dia tidak bicara untuk kembali Lukman tak ada ini masalah kebijakan. Ini telah dalam jawab kita Sampai akhirnya Syarabi mengatakan kepada Sukma itu, jangan ya bisa. Padahal kalau begitu yang lebih berat siapa? Apa yang sama lebih ya? sama-sama berat siapa? Semua. Dia satu sana itu. Dia ada di Ini pun kalau antum tahu ini kata-kata yang dipotong. Kata-kata ini ada tambahannya yang mereka tidak sebut. Jangan mengatakan sifat bisa illa bima yang tahu syawat salafiyah. Jangan ditamu kecuali kamu bicara sesuatu yang manfaat untuk Ini tidak disebut oleh mereka. Dan ini ada di rekaman mereka. Hah? Ada di rekaman mereka. Mereka punya rekaman itu. Ya, ada yang apa? Mengantongi alat rekam dan direkam. Dan kedengaran bisik-bisiknya mereka ini kedengaran ini. Ya. لكن حاول مما خرج بالفعل ويتلاعب dalam ya. dan masalah ini baru dari satu kejadian ya dari ada yang lain juga maka kita sebetulnya sudah merasa hal itu dari ini semasa kita tahan diri ya, bisa. kecuali sekarang setelah kalau bicara ya baru kita akan menjelaskan supaya semua tidak ter apa namanya terjatuh dalam makarnya atau salah ini yang membuat konflik di Indonesia semakin parah dan semakin memanjang karena ada yang seperti ini. Kalau sejak dulu kita sama-sama mensosialisasikan fatwa teori, ya sejak dari majelis itu dan kita kemudian betul-betul rangkulannya itu betul-betul rangkulan ketika itu ya tidak banyak tertulisnya kenapa ya kan? Wajah sudah adem. Maka itu jawab adem salafi. Maka Ja'far Talib adem salafi. Semuanya adem. Tapi ketika ada model maka adalah seperti ini mandek. Karena terbilang masih berusaha menjauh. Usaha bila itu tahu kata-kata ini sudah mungkin dua bulan lalu lebih dua bulan dia masa kita. Kamu nggak pernah dengar ya? Baru hari hari ini dengar ya? Padahal kita berapa sudah guru. Kenapa? Karena kehadiran kita. Lalu ketika sudah mengatakan, jangan disimpang itu sebarkan itu. Biar orang tahu, biar orang mengerti. Baru kita sebarkan. Ya. Nah, ini contoh kembali dari ya, masalahnya dan salam. ya, berwarna-warninya menampakkan di depan saya. Saya mencari dari wajah. Ya, di Alaman Allah? Syah Utsman, di Madrid di bandara itu yang kita tahu kita mencuri Allah? Mencuri Syahullah. Kita dengan baik-baik minta ya Allah dan kita janji ketika Allah sendiri mengatakan saya akan bersama kalian di kita kita ini dan nanti akan saya kembali kepada kalian. Lagi. kita dianggap mencuri. Ya. Dan kata-kata yang semangat dengan Padahal mereka yang sampai saya mengatakan saya bersama kalian saja. Pengataannya itu mengatakan Ya, sama kami saja, sama kami saja. Itu mereka. Saya mengatakan tidak, anak muda mereka, ini kita-kita, nanti saya kembali ke saya. Nah, di jasa bandara yang ketiga itu, ya, nampak Jokowi mengatakan, saya minta bersego saja. Ya. Dan beberapa penyusun lain mungkin dia seperti Tapi di salah satu hadisnya dia ditanya tentang radio raja bagaimana dengan orang-orang awam inti daripada jawaban itu bahwa boleh orang mendengarkan daripada mendengar radio yang lain Pak perbandingannya daripada mendengar radio yang lain di sana kan ada opsi yang lain ya kan nggak usah dengar semuanya kan gitu Pokoknya hanya antara roja sama radio yang lain saja ada opsi yang lain. Kau usah dengar pengajian di serial ini, terjis dan hampir yang banyak. Saya buku. Jadi, berarti daripada mendengar tadi yang lain, yang sufi yang rusak misalnya, ya pun mendengar tadinya ada di Dan ini jawab diberikan dalilnya. Itu, tampilnya India. ya. Ya. Bahkan saya mengatakan yang namanya alim akhir itu. Akhir itu yang mengetahui yang terbaik dari dua yang baik dan yang dari dua yang jelek. Kalau sudah mengetahui ini alim ini itu bukan akhir, itu baru mumayyiz. Tahu, anak-anak tujuh tahun belum mumayyiz. Kalau akhir yang balik itu yang seperti itu. Dia mau seperti ini dalam kondisi setelah dari Syarobi ini. Yang Syarobi ditanya orang awam, karena orang awam beliau mengatakan orang awam kita harus ditanya dari Raya Raja. Kenapa? Karena dulu ulama kita memperingatkan orang awam dari bid'ah-bid'ah. Dan terasa juga siapa yang sudah terpengaruh orang awam ini dengan bid'ah. Orang awam. Siapa yang sudah dicari kalau itu? Orang awam. Tapi ini orang boleh sama orang awam. Ini contoh kalau dunia. Di hadapan saya mengatakan saya mencari dari wajah, tapi ini istilahnya. ini sebagian saja yang lain ada juga. Termasuk terbitnya surat dia yang telah setelah mendengar takdir dari teori seperti itu, dia menerbitkan sebuah surat klarifikasi rahmat awalnya terima kasih akan mudah rujuk dengan mudah kalau kita perhatikan itu justru akan menambah semakin kuat apa yang dikatakan seorang itu makarnya, talawurnya, dan laap. Tulisan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang pertama kita dikatakan bahwa ini adalah tanya kepada sebagian syekh, tidak disebut namanya. Dan tulisan ini dikatakan baik oleh dan dia membuat saya. Sekarang pertanyaannya, apakah syekh itu membaca semuanya? Dan memuji semua tulisannya? Jawabannya ternyata tidak. Kemudian di tulisan itu di awal masa saya akan rujuk dengan mudah. Akan rujuk dengan mudah. Ya. Ternyata dalam keterangan tadi mana begini. Baru dari saya kerja malam orang sudah seperti Fakta ya tidak ada orang. Di Indonesia jauh seperti Mana? Tahu begini. Sekarang ya kalau itu ketika jawab mungkin belum tahu tapi tahu kurang sedikit semua. Kemudian setelah jauh dari mana Mau dengan mudah semua. Ya. Setelah itu isi suratnya lagi ya Pak mengatakan oh, apa yang dikatakan yakni teroris intinya apa ini adalah bagaimana ikhwan itu mengabarkan kepada seluruh berita-berita bohong bahwa saya di atas jalan yang halal ini bukankah tuduhan kepada orang yang menghadapkan kepada teroris? Bahwa mereka pendusta, ya kan? Yang menghadapkan kepada teroris itu siapa? Kita, kalau misalnya ada tidak, ya Allah alam, saya sendiri misalnya tak pernah mau langsung ya dalam bab seperti ini, saya misalnya Tapi yang mengabarkan itu kan masyarakat masih yang ke Indonesia banyak dan bukan hanya itu Jokowi itu di Yaman itu di Saudi Arabia syarofi bukan hanya tahu dari satu jalur mereka itu dulu itu pendusta semua pendusta semua termasuk termasuk Tehani pendusta bukan ini eh, apa salah dan makar seperti ini menuduh terkandung pada surat itu tuduhan dusta kepada para pengikut berita kepada surat itu. Dan Allah alam setahu saya dan yang saya tidak ada mengatakan dia ala tariqatil halal. Itu adalah kesimpulan seorang sendiri dari kitab kita ini. Jangan seolah kalau kita bisikin cek dia ala tariqatil halal. Kemudian saya oh ya mengatakan ala tariqatil halal. Nganut sama bisikan kita itu. Ya. Ini masih anak kecil Ya. Itu kesimpulan dia sendiri. Setelah mendengar budaya kita dari banyak pihak bahwa kalau begitu dia hmm, mengikuti jalan yang halal. Dan nah, Allah alam dikatakan atau salah paham yang memahami dia seperti anak tujuan atau apa kondisi terhadap dia sesuai dengan halal yang dalam akidah yang tidak begitu dengan dia jawab saya ini membantah hal ini pendukung yang harus saya bantah orang yang membaca itu ya, kalau dia membantah hal halal kan gitu. ya, nah, saya tidak mengatakan itu bukan dalam akidahmu kamu hal halal tapi makarnya seperti halal ala seperti halal fil madad seperti hal ini dalam waktu makar ya. belum lagi mengatakan biaya ini dengan akal yang bagaimana mereka itu apa mengabarkan kepada syirik. Jadi kalau itu nggak punya akal itu orang-orang yang apa mengabarkan kepada syirik. Ya. Karena ini tuduhan dan ini pelan terhadap dan ini sikap sombong tidak tunduk dan tawau kepada fatwa syekh bahkan ingin membela diri dan dengan itu berarti apa Fonis Yahudi ini dibangun di atas orang berita dusta dan bisa orang-orang yang Kalau itu saya orang yang bagaimana? Orang yang selesai gampang menerima berita tanpa tersebut, ya kan? Dan bahkan mungkin lebih daripada itu kalau sampai ke Nah, ini jelas yang luar biasa. Ya. Salah main-main dalam jauh. Sampai setelah kita selesai isinya seperti itu. Ketika selalu mengatakan mutawin dia berubah malam itu, ya, saya nggak nggak tahu kalau itu bagaimana. Saya nggak tahu kalau Ya. Jadi dia merasa dirinya apa? Beristri. Merasa apa? Suci dari itu. Ya, namanya orang salah itu biasanya nggak merasa salah ya. Justru kita tahu yang salah dari orang lain. kalau nggak tahu, jadi kalau tahu perbuatan perbuatan ini salah juga. Jadi dia mengatakan tahu lagi, memerah. Ya, kumpulan kemudian apa lagi malah kemen, kan? Ada kuliah panjang cerita itu. Yang jelas itu fatwa Syarobi dan itu sedikit penjelasan tentang benar antara dari catatan Sebagian dikeluarkan ya dari para masyarakat yang seperti kalian juga tersebar bahwa semua imam mengatakan ini gitu. bisa Ya, senang dengan ini dan itu yang mereka sebarkan nah ini kalau hal, ucapan mencari itu ucapan ahli dan kita lebih berpegang kepada uh, orang baru ulama yang ucapannya yang sudut ilmu mungkin dalam bahasa yang seperti demikian tadi belum begitu memahami dan belum begitu mencermati atau uh, Ya, ini ada hal yang lain yang membuat uh, kesan apa kesan baik pada apa yang dibeli. Padahal tulisannya seperti itu. Namanya manusia, siapapun yusti boyustik ada benarnya ada salah. Jadi dia itu yang ya orang ini yang membuktikan kebenaran dan uh, apa namanya kesalahan. Allah Allah.